Hadi terjemah judul bab ini demikian juga judul-judul bab allati taliha setelahnya itu alat berkenaan dengan alat-alat perang yang digunakan oleh Nabi saw Alaihi Wasallam dan Musannif menyebutkan bahasanya yang pertama kali adalah pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu gambarannya bahan dari apakah dia dibuat, kemudian tempat genggaman pedang dan hal-hal yang lain yaitu perkara-perkara yang berkenaan dengannya. Dan dibuatnya judul bab ini setelah ba'da tarjamah, setelah judul bab sebelumnya. Ya, judul bab sebelumnya tentang cincin atau stempel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka di sini terdapat e, nuktatun latifah satu makna yang unik latifah yang e, tidak mudah untuk ditangkap latifah di sini kurang lebih khafiyah e, samar tidak gamblang perlu perenungan ini perlu kejelian. Yaitu apa itu e, makna tersirat dari susunan bab judul bab semacam ini. Ya, makna tersiratnya adalah dakwah watabil kolam balisan muqaddamatun alal muqatalati bisayfi wassinan. Bahasanya dakwah dengan tulisan dengan pena, dengan lidah itu lebih didahulukan daripada peperangan menggunakan pedang dan senjata. Karena cincin yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innama ittakhadahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilikinya liyakhtima untuk Eh, untuk sebagai stempel wayat ba'bihi dan sebagai stempel menstempel ala mukatabatihi surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan ilal muluk kepada para raja, waruasa dan para pimpinan. Dan ini adalah mukatabah, korespondensi atau surat menyurat yang isinya adalah mengajak kepada agama Allah mengajak kepada Allah dan agamanya, mengajak kepada jalan Allah yang lurus dan mengingatkan kepada mereka kejelekan mahum alaih apa yang mereka pegangi berupa kekafiran kepada Allah dan mendustakan kebenaran yang dibawa oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqaddama maka Imam Tirmidzi mengutamakan, menyebutkan, mendahulukan awalan pertama kali dikal khatam pembahasan tentang stempel yang atau cincin yang menjadi ya yang cincin tersebut adalah cincin untuk stempel alladhi utukhida yang dimiliki oleh Nabi li ajli dakwah dalam rangka dakwah Thumma ba'da dzalika kemudian setelah membahas surat Nabi yang dikasih stempel surat dakwah yang berisi dakwah Nabi yang dikasih setempel. Setelah itu barulah Imam Tirmidzi menyebutkan riwayat-riwayat yang ya laku bisayf berkenaan dengan pedang. Maka dengan ini kita ketahui pesan terselubung yang ini disampaikan oleh Imam Tirmidzi tadi nuktah latifah Ya, mungkin bisa kita artikan pesan terselubung yang menarik, yang unik. E, diketahui bahasanya dakwah ajaan dengan pena dalam bentuk kitabatan, tulisan, bayanan penjelasan, wa idahan penjelasan, wa nushan nasihat, wa taujih dan arahan, wa'dan nasihat yang menyentuh hati, ya, wa'dun artinya nasihat yang itu menghasilkan semangat atau membuahkan rasa takut ya, untuk menjauhi kejelekan rasa takut sehingga menjadi kejelekan maka itu semua ya, lebih didahulukan daripada ajaan bisaif dengan menggunakan pedang wasinan dan ya, senjata Ya, oleh karena itu maka di sini Imam Tirmidzi membawa di bab yang ke-14 dari Syama'il Nabi ya, beliau membawakan judul bab Babu Maja'a fi sifati Saifi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berisi maja'a riwayat-riwayat fi sifati yang memberikan gambaran deskripsi tentang Saifi pedang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saifi Rasulillah di sini saif isim mufrad, non mufrad mudhaf dan kaidah usul fikih mengatakan bahasanya isim mufrad ketika dia mudhaf fa innahu ya'um maka maknanya adalah melebar, meluas sebisa yang dicakup oleh e, rangkaian kata tersebut. Sehingga artinya semua pedang yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi itu memiliki sebagaimana kata para ulama, kata para ahli ilmi, Nabi memiliki aksar min saifin lebih dari satu pedang. Beliau punya beberapa pedang. Bahkan ba'duhum sebagian ulama Ausola lakukan penelitian dan hasilnya bisa <clears throat> berujung kepada bahasanya jumlah pedang Nabi itu ada sembilan buah pedang. Qatakunu istama'at indahu fi anin wahidin. Boleh jadi uh, sembilan pedang tersebut terkumpul menjadi milik Nabi dalam satu waktu yang sama. Dan boleh jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sembilan pedang tadi fi awqatin mutafawi mutawafitatin di waktu yang berbeda-beda. Dulu cuma pernah punya dua, kemudian habis itu entah kemana, nanti kemudian punya pedang lagi dan seterusnya sampai totalnya adalah sembilan buah pedang. Wawa akrab dan kemungkinan yang kedua inilah yang lebih mendekati. Bahasanya sembilan pedang itu tidak dalam satu waktu beliau punya koleksi sembilan pedang. Namun sembilan pedang tersebut total Nabi pernah punya itu kemudian hilang atau rusak dan atau dipensiunkan kemudian punya pedang yang lain dan seterusnya. Dan Ibnu Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan nama-nama pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian ahli ilmi sebagian ulama mengumpulkan nama-nama pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam dua bait syair. Beliau katakan di dua bait syair tersebut lihadina untuk orang yang memberikan petunjuk kepada kita maksudnya sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal asyafi dari pedang tisun punya sembilan buah pedang namanya sebagai berikut Rasubun itu yang pertama, kemudian al-mikhdam itu yang kedua, dulfikar itu yang ketiga, qadibun, kemudian hatfun dan al-battar. E, battar itu pedang yang memutus. Kemudian adbun, kemudian qal'i, kemudian wa ma'thurul fujar Ya, hadis pertama di bab ini atau hadis yang ke-105 dari awal kitab Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya, hadis dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiallahu anhu dia mengatakan adalah qabi'ah pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabi'ah kauluhu qabi'ah ma yakunu ala tarfi e, maqbadis saif itu adalah apa yang terletak di ujung genggaman pedang supaya tangan tidak terpeleset. Ya, supaya tidak lepas dari tangan. Ya, maka ujung pegangan pedang itu ada uh, ada satu benda yang uh, menyamping sehingga tidak hanya lurus yang nanti itu bisa lepas namun ada sesuatu yang jadi ganjil Nah ganjilnya itu namanya kobia ganjil pedang itu namanya kobia Nah ganjil di pegangan pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minfit botin terbuat dari perak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya dan Abu Daud di sunannya. Min dari perak artinya ganjil tersebut itu masnu'atan terbuat dari perak. Ya, dan hadis ini insabata jika valid menunjukkan jika sahih menunjukkan adanya keringanan menghiasi pedang dan semacam itu yaitu alat-alat perang dengan perak. kan? tapi di hati si atas di sanatnya terdapat Jarir ibn Hazim al Azdi. Ya, wa wa wa kotaan dan beliau ini jika meskipun dia secara umum adalah perawi nanti dan dia dinilai da'if manakala untuk riwayat-riwayatnya dari kota ada dan hadis ini adalah riwayat Jarir ibn Hazim dari Kota ada. Demikian kejelian para ulama kita dalam bahas uh, para perawi. Mereka mengatakan ye, perawi ini gurunya sekian. Ye, kalau untuk riwayat dia dari guru yang ini ini ini ini ini, ini maka dia siqah. kalau untuk riwayat dia dari guru yang gurunya yang namanya Kota ada Daif Sampai demikian kejelian para ulama hadis. Wakat sabata dan terdapat riwayat yang valid atau wakat sabata terdapat karena menyebutkan kitab wakat sabata dan terdapat fi sahih al-Bukhari dalam sahih Bukhari dari sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiallahu anhu Beliau mengatakan, sungguh yang melakukan al-futuh sejumlah ya, pembukaan yaitu penaklukan berbagai macam negeri ya, di, ya, kaumun adalah sekelompok orang yaitu para sahabat ya, yang tidaklah hiasan pedang mereka emas tidak pula perak. Maka para sahabat yang mereka ini menaklukkan Persia dan Romawi itu pedangnya bukan pedang yang mewah. Ya, pedangnya adalah pedang sederhana. Dengan pedang sederhana itu ya, Romawi dan Persi bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Ya, itu bukan pedang yang wah yang hiasannya emas dan perak. Namun ina makanat hiliatuhum namun hiasan pedangnya yaitu Ya, tentu hiasan itu terletak di uh, pegangan pedang. Itu adalah al-alabi wal anak wal hadid. Hadid besi, anak uh, artinya timah dan al-alabi. Alabi artinya urat atau ada yang mengatakan kulit. Kulit yang tidak disama. Yang menjelaskan itu eh, bagian dari asap yaitu urat yang kemudian ketika dalam kondisi basah dililitkan kemudian nanti ketika kering akan mengeras <clears throat> dililitkan di pegangan pedang ya nanti kalau sudah mengering dan itu dililitkan ketika masih basah kemudian nanti uh, akan mengeras ketika telah kering nah, itu sederhana yang saja pakai salah satu pendapat kulit maka pegangan pedangnya cuma kulit. Nih ada yang pegang pedangannya itu timah dilapisi timah. Ada yang kemudian pegangan pedangannya dilapisi besi. Tidak ada yang dilapisi emas ataupun perak. Non pedang sederhana semacam ini yang membuat gentar Romawi dan Persia. Maka ini menunjukkan bahasanya kemenangan kaum muslimin itu yang pokok bukan masalah e, kehebatan senjatanya dan persenjataannya. karena imannya, karena tauhidnya, karena amal salehnya. Itu yang menyebabkan Allah masukkan ke dalam hati para musuh kegentaran raab ya. Dan itu kegentaran itu masuk di hati para musuh meskipun jarak mereka dengan pasukan kaum muslimin Eh, baru satu bulan perjalanan naik onta. Itu telah Allah telah masukkan ke dalam hati mereka rasa takut dan gentar untuk berperang dengan kaum muslimin. Eh, apa ini sebabnya? Karena iman dan amal saleh yang ada pada mereka, bukan karena wahnya senjata mereka. Bukan karena bagusnya alat-alat perang mereka. Kemudian ada selanjutnya hadis yang ke-106 dari kota ada dari Sa'id ibn Abil Hasan dan mengatakan bahasanya adalah qabi'ah tadi ganjil yang ada di bagian bawah pegangan pedang pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari fiddah dari perak catatan kaki hadis ini juga dilihat oleh Abu Dawud dalam sunannya dalam sanatnya Abu Dawud kadalika sama dengan yang ada di sini yaitu ada perawi namanya Mu'ad bin Hisham Sadukun dia adalah perawi yang jujur rupa wahima namun seringkali salah dan keliru salah paham dan keliru Sa'id ibn Abil Hasan al-Basri ini adalah saudaranya Hasan al-Basri dan Hasan al-Basri adalah uh, al-Imam al-Ma'ruf. Yeah. Oleh karena itu maka hadis ini adalah mursal. Dan Imam Abu Dawud mengatakan tentang hadis-hadis yang menceritakan bahasanya pegangan pedang Nabi itu ada peraknya. Beliau mengatakan bahasanya akwa hadil ahadis yang paling kuat dari hadis-hadis yang ada di dalam masalah ini adalah hadis dari Sa'id ibn Abil Hasan dan dia mursal dan mursal da'if. Namun mursal pun da'ifnya ringan. Ini. Maka yang paling kuat dan paling kuat itu tidak berarti menunjukkan kalau itu kuat. Kalimat paling kuat itu bukan berarti hadis-hadis ya, yang paling kuat dalam bab ini itu bukan berarti hadis itu kuat. Namun yang paling kuat. Paling kuat di sini yang paling ringan kelemahannya. Ini paling kuat di sini artinya yang paling tidak bermasalah, yang paling ringan kelemahannya adalah hadis dari Sa'id bin Abil Hasan. Karena di hadis mursal dan mursal adalah ya, daif yang ringan. Wal faqih Af adapun yang lainnya daif. Ini bukan daif yang ringan. Kemudian dari Hudin bahwa Ibnu Abdullah Ibnu Sa'ad dari kakeknya dia mengatakan Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah pada saat Fatul Mekah wa ala sayfihi dan di pedang Nabi itu terdapat emas dan perak. Kemudian kata Talib aku bertanya kepadanya tentang perak di mana sebelah manakah peraknya. Fakal maka beliau katakan itu adalah di bagian bawah dari pegangan pedang Nabi itu perak. Catatan kaki di sini juga diatkan oleh at di jamiknya dan terdapat dalam sebagian naskah jamik Tirmidzi dari kakeknya dari jalur ibu dan kakeknya namanya Mazidah. Mazidah cara bacanya seperti cara membaca kabirah. Seperti Mazidah. Mazita ibn Malik. Ada yang mengatakan Mazita ibn Jabir. Ya, dan Hud bin Abdullah ini rawi yang majhul. Sehingga kesimpulannya sanatnya tidaklah kokoh. Lekan itu Abdahabi mengatakan di Mizanul Iqtidal. Wahada mungkarun. Dan ini adalah daib yang parah. Fama alim fihil yati sayfihi sallallahu alaihi wasallam dahaba. Kata uh, eh, zahabi rahimallahu ta'ala kami tidaklah mengetahui berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dan sampai kepada kita ya, tidak terdapat data yang menunjukkan bahwasannya hiasan pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa emas. Ya, Talib mengatakan yang dimaksud dengan Talib adalah Talib ibn Hujair yaitu rawi alias murid dari Hud. Maka Talib Ibn Hujair bertanya kepada Hud tentang perak maka Hud mengatakan perak itu adalah menjadi kobiah bagian bawah dari pegangan pedang Nabi. Maka pertanyaan ini wallahu alam adalah pertanyaan tentang posisi perak di pedang Nabi. Kemudian hadis yang lain adalah dari Utsman ibn Sa'ad dari Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan, Sonatu saifi, aku membuat pedangku ala menyerupai dan mirip dengan pedang milik Samurah bin Jundub. Dan Samurah mengatakan, Za'ama di sini maknanya kola. Karena za'ama punya dua makna, bimakna yakin dan bimakna syak. Ya, kalau za'ama makna syak artinya dia beranggapan. Kalau za'ama makna yakin maknanya qala. Wa za'ama samurah dan samurah mengatakan bahasanya dia membuat pedangnya meniru pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Hanafiyan. Catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jamiknya namun sanadnya dhaif karena ada Utsman ibn Sa'id wa wadha'i. Kemudian ada riwayat yang sama dengan sanad yang berbeda. Pihak dan isnad nahwa dengan redaksi sama dengan di atas. Wakana Hanafian maka pedang Nabi itu hanafian ini perkataan Samurah. Wayahtami namun dimungkinkan kali ini perkataan Muhammad bin Sirin. Wakat wusifa saifu dan pedang Nabi itu disebut dengan Hanafi. Ya, tentu Hanafi di sini bukan madhab Hanafi. Ya. Tidak ada hubungannya dengan madhab Hanafi. Dan Hanafi ini ya, adalah nisbah kepada Banu Hanifah. Ya, penduduk Yamama. Dan Banu Hanifah itu Ya, mereka adalah ya, nanti menjadi pengikut setia Musailimah Al-Kadzab. Dan Musailimah itu orang Banu Hanifah. Nah, e, disebut Hanafian yaitu adalah pedangnya sebagaimana pedang dari kabilah Banu Hanifah. Li'annahu kana karena pedang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana model pedang yang dimiliki dan dipakai oleh Banu Hanifah. Wakanu dan Banu Hanifah di masa silam terkenal bihusni sana atis suyufi. Mereka adalah uh, orang yang pandai membuat pedang. Maka pedang buatan mereka adalah pedang-pedang yang kualitas istimewa. Bukan kualitas ecek-ecek namun kualitas top. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya pedang Nabi itu Hanafi dengan pengertian usifafihi. Pedang Nabi itu disebut dengan pedang Hanafi li'annahu sana'ahu rajulun min bani Hanifah karena pembuatnya adalah orang dari Banu Hanifah. Namun dua makna ini ya berdekatan. Kalau dia dibuat oleh orang Bani Hanifah, pasti modelnya model model khas pedang Bani Hanifah. Ya, dua-duanya intinya sama. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang ke-15 yaitu bab maja'a riwayat-riwayat yang ada fi sifati yang memberikan gambaran dan deskripsi sifat itu gambaran atau bahasa yang lain deskripsi dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baju besi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Tirmidzi rahimallahu taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki baju besi dan beliau memakainya saat perang. Wadir'u dira' itu artinya libasun min hadidin. Maka dira' itu artinya nanti tergantung konteksnya membahas alat perang atau tidak. E, kalau dira' itu membahas pakaian namun bukan alat perang maka artinya long dress. E, semisal jubah. E, komis panjang. Itu dira' e, maka e, tergantung konteksnya. Namun kalau pembahasannya adalah alat-alat perang, maka dir artinya baju besi. Libasun min hadidin. Dia adalah uh, pakaian dari baju besi. Yusna yang dibuat hilakan-hilakan. Berupa lingkaran-lingkaran cincin-cincin. Yakil mukatila yang uh, digunakan untuk melindungi orang yang berperang dan melindungi dengan izin Allah wa taala dari berbin nabli wasaif ya, dari nabel anak panah ya, dari anak panah atau asaif dari sabetan pedang atau semacam itu ya, maka eh, baju besi itu bentuknya adalah rantai. Ini bentuknya rantai cincin, cincin. Maka nanti ada cincin-cincin baju besi. Ini. Ya, dia kemudian dibuat sedemikian rupa. Jadi uh, depan dan belakang. Ini nanti kanannya itu besi, kanan kiri besi polos. Sedangkan dari kanan ke kiri itu adalah rantai bersilang-silang. Ya, rantai yang bersilang-silang. Belakang juga demikian, rantai bersilang-silang. Ya. <clears throat> ya, maka ya anyaman rantai lah. Ya, gambarnya seperti rantai namun dianyam dan nanti ditemukan di sisi kanan dan sisi kiri lambung. Ya, itu gambaran baju besi. Jadi baju besi itu bukan ini polos, oh, besi kaku ini ya. nutupi bagian, bagian depan dan bagian belakang bukan. Ini namun derak itu anyaman rantai. Nah, anyaman rantai ya, yang ya, berarti karena dianyam ya berarti bersilang-silang. Ya, nanti kemudian dan itu bagian depan dan bagian belakangnya. Ya, mirip-mirip ya, kalau uh, yang di, di, digunakan oleh geng-geng atau semacam itu ketika yang hobi uh, perang, hobi kelahi, mereka melindungi diri pakai apa? Rantai. Di orang-orang uh, para apa? Ya, ya, ya, <clears throat> ya mafia-mafia atau apa yang di tempat kita, ya, orang yang suka eh, orang-orang di dunia malam yang perang ya mereka suka kelahi mereka uh, melindungi diri dengan rantai rantai dililitkan di sekujur badan iya. modelnya pakai rantai dililitkan di sekujur badan dan ditutupi nah, nah seperti itulah ya kurang lebih gambaran dirak Kemudian dirak di sini mufrad mudaf yufidul umum menunjukkan makna seluas yang mungkin dicakup. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki lebih dari satu dirak. Ibnu Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahasanya beliau memiliki tujuh derak, tujuh baju besi. Yang pertama disebut dengan Zatul Fudul. Nah inilah baju besi yang Nabi gadaikan di tempat seorang Yahudi yang namanya Abu Syaham. Ini, eh, karena Nabi berhutang syair gandum kasar yang itu Nabi ya, Nabi Nabi utang dari orang Yahudi ini layalihi untuk menafkahi keluarganya. Ya, tepatnya Nabi berhutang sebanyak salah salasina so'an 30 sok saja. Ini utang gandum sama si Yahudi 30 sok gandum. Ini ya, satu sok kurang lebih dua setengah kilo. Satu sok bersama dengan ukuran zakatul fitri. Wakana dan ila sanatin dan utangnya itu jatuh tempohnya satu tahun. Ini Nabi wajib E, bayar setelah genap satu tahun dengan agunan jaminan baju besi ini. Bahkan dir dan dirak ini terbuat dari besi. E, kemudian yang kedua baju besi Nabi namanya Zatul Wusah. Yang ketiga namanya Zatul Hawashi. Yang keempat namanya Sa'diyah. Yang kelima uh, eh, oh, fitdah, fitdah itu atau faddah. Yang keenam namanya batra, yang ketujuh namanya khirnak. Dan Nabi ketika beliau eh, memimpin langsung peperangan, Nabi terkadang pakai satu baju besi dan terkadang pakai dua baju besi. Ini pakai dua baju besi, bukan hanya satu. Di perang Uhud Nabi pakai dua. Eh, di perang Uhud Nabi pakai dua lapis baju besi. Dan beliau total memiliki tujuh baju besi. Dan ingat nahu sayyidul Mutawakilina Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal. Meskipun demikian, perang beliau tidak asal modal nekat. Yeah ya, bukan hanya bonek, bondo nekat, ya. Ya, namun ya pakai pengamanan, pakai safety, ya. Ya, pakai pengamanan kemungkinan-kemungkinan maka Nabi pakai baju besi, ya. Ya, pakai baju besi bahkan dua lapis baju besi bayangkan. Itu artinya pengamanan Ya, berlipat pengamanan ganda ya, dan tentu beliau lelaki sejati ya. Ya, maka lelaki sejati itu bukan yang melakukan hal yang berbahaya tanpa safety tanpa uh, pengamanan yaitu nah, jagoan lelaki sejati ya, tidak demikian ya, nabi lelaki sejati ya. Dan, namun namun demikian beliau memperhatikan safety memperhatikan pengamanan ya, bahkan pakai pengamanan berlapis tidak cukup dengan ya, satu buah baju besi. Beliau dua beli, bayangkan. Namanya pengamanan ganda. Tidak cukup dengan satu. Maka ada kemungkinan-kemungkinan, ya, maka itu di semuanya diantisipasi. Karena tentu baju besi itu kan ada karena dia ya, apa cincin-cincin ada celah, ada lubang-lubangnya. Didobeli pakai dua yang ya, yang tidak sejenis sehingga lubang itu jadi tertutup rapat. Ya, kemungkinan bolong, ya, panah masih bisa masuk. Itu kalau kalau pakai satu baju besi masih ada kemungkinan. Nih, untuk panah itu bisa masuk karena ada lubang-lubangnya. Di di dobeli maka pas bolong-bolong tadi tertutup ya, anyaman rantai ya, baju besi yang kedua sehingga betul-betul safety betul-betul aman. Ya, maka uh, dan beliau adalah orang yang paling bertawakal dan beliau adalah laki sejati. Maka ini memberikan pelajaran bahasanya orang yang betul-betul bertawakal, orang yang safety adalah uh, lelaki sejati adalah orang yang memperhatikan keamanan dirinya, uh, mempertimbangkan kemungkinan kemungkinan Ya, waqad akhadha ahlul ilmi min dalika maka para ulama mengambil pelajaran dari hal ini bahasanya melakukan usaha untuk melindungi himayah wal wiqayah dan melindungi dan semacam itu itu tidak bertentangan dengan tawakal. Bal hakikat tawakal bahkan hakikat tawakal kepada Allah itu tegak di atas prinsip bersandarnya hati kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah, ma'a plus badil sabab melakukan usaha dan orang yang bertawakal itu tidak menggantungkan hatinya dengan usaha wa inna ya- yakunu mutawakkilan Allah dan dia pasrahkan hatinya kepada Allah mufawidan amrahu dia pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya demikian kita lanjutkan ba'da isya sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin